السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Kita masih di dalam babul hajj Sampailah kita ke akhir daripada pembahasan masalah haji قال وليحرص كل الحرس على زيارة رسول الله صلى الله عليه dan hendaknya seorang yang melaksanakan haji atau umrah baik wajib maupun sunnah untuk tidak lupa berziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal yahzar kullal hazar min tarkiha ma'al qudrah dan hendaknya waspadalah berhati-hatilah daripada meninggalkan ziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal dia mampu untuk melaksanakannya. Wa husun ba'da hajjatil Islam lebih-lebih setelah melaksanakan hajjah Islam. Ini pembahasan yang sangat penting di mana ada pula golongan-golongan dalam Islam ini di antara kaum muslimin yang ketika melaksanakan ziarah ke Makkah untuk melaksanakan haji atau umroh itu sampai di Indonesia pun sebelum berangkat mereka diwati-wati awas kamu berangkat niat haji, niat umroh, jangan niat ziarah. Kalau sampai niat ziarah berarti syirik. Dari Indonesia sudah diwanti-wanti semacam itu. Sehingga sampai di sana jangankan akan berziarah kepada Nabi ke Madinah pun tidak masuk. Kalau kita alhamdulillah kita sangat-sangat menginginkan untuk datang ke Madinah untuk berziarah kepada Nabi Bahkan kalau seumpama kita melihat dan kita mencermati para mereka yang melaksanakan haji atau umrah itu yang paling mengangenkan itu adalah suasana di Madinah Nabi Muhammad SAW. Tapi herannya kita kenapa kok orang-orang semacam itu kok sampai-sampai tidak mau hadir bahkan tidak mau ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi herannya itu Memang dia itu tahu haji itu dari siapa? Dia melaksanakan manasik haji itu siapa yang mengajarkannya? Hanya karena ada ziarah kubur yang dikatakan syirik akhirnya diratakan juga hatta kepada ziarah Nabi SAW pun syirik. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya bukan mereka yang tidak mau kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi yang tidak mau kepada mereka. Jadi Nabi yang tidak mau menggerakkan mereka itu untuk datang kepada mereka dari saking gak sukanya Nabi SAW kepada mereka. Jadi kita melihat kepada salah satu sahabat terbaik Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidina Bilal bin Rabah, di mana beliau ini mulai semenjak masuk ke dalam agama Islam hampir dikatakan tidak pernah lepas dari kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kemana Nabi? Beliau ikut. Berdakwah kemanapun beliau ikut. Sehingga tatkala beliau meninggal dunia, maka Sayyidina Bilal ini betul-betul merasa sok. Sehingga selama beberapa hari bahkan berbulan-bulan berada di Madinah setelah kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak bisa melaksanakan aktivitasnya. Sehingga beliau datang kepada Syekh al Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan beliau minta izin untuk meninggalkan kota Madinah menuju kota Syam yang sekarang ini Suriah. Maka Syekh al Bakar Siddiq pertama kali menahannya. Galia Bilal, kamu akan tinggalkan kota di mana di situ ada kekasihmu Kau akan tinggalkan kota di mana setiap hari kau berjumpa dengannya. Sekarang kau akan tinggalkan kota itu yang penuh dengan kenangan-kenangan yang indah dan manis bersama Nabi Muhammad SAW. Kau tinggalkan. Maka saya bilang menjawabnya, justru karena itu wahai Nabi, wahai Abu Bakar, aku akan meninggalkan Madinah. Bagaimana tidak? Aku tidak bisa hampir melaksanakan segala aktivitas kecuali pasti mengingat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika aku akan makan ingat Nabi, sehingga hilang nafsu itu Karena susah, tidak ada suatu kesusahan, suatu musibah yang lebih besar melebihi daripada wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mau melakukan aktivitas yang sifatnya pribadi pun itu sampai tidak tergerakkan. Karena begitu teringat Nabi maka semua kenikmatan di dunia ini dia tidak akan rasakan nikmat. Bagaimana saya akan memberikan makan keluarga? Bagaimana saya akan memberi nafkah? Memikirkan diri saya saja tidak. Izinkan aku untuk meninggalkan kota Madinah. Diizinkan oleh Syekh Abu Bakar Akhirnya setelah setahun, setahun cuma. Kemudian diimpikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan Sayyidina Bilal yang berusaha membaca salawat untuk bermimpi Nabi SAW. Tapi Nabi SAW yang datang kepada beliau. Nabi SAW mengatakan, Mahazal Jafa ya Bilal kegersangan hati bagaimanakah yang kamu rasakan wahai Bilal sampai-sampai engkau meninggalkan aku selama satu tahun coba lihat berarti apa Nabi yang pengen bertemu dengan Bilal Nabi yang merindukan Sayyidina Bilal apa apa qad ana laka antazurani ya Bilal apakah belum waktunya kamu itu untuk berziarah kepada aku wahai Bilal coba Nabi yang bertanya Nabi yang meminta kepada Bilal, bukan waktunya sekarang ini wahai Bilal untuk kamu berjarah padaku setelah sekian lama kau tinggalkan aku. Beliau bangun dalam keadaan menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan kepada istrinya, siapkan segalanya. Siapkan bekalku. Siapkan kudaku. Sekarang juga aku akan berangkat ke kota Madinah maka dengan perasaan sedih campur gembira karena ingin bertemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW maka beliau pacu kudanya secepat-cepatnya sampai begitu sampai ke kota Madinah maka beliau sungkurkan dirinya di atas pusara Nabi Muhammad SAW sebutkan di dalam kitab-kitab hadis disebutkan dalam kitab-kitab sejarah yang sangat akurat dipeluk itu makamnya Nabi diciumnya makamnya Nabi nisannya dicium oleh oleh Sayyidina Bilal. Nah, terus kita katakan itu syirik. Yang mengajarkan syirik kalau begitu adalah Nabi dan sahabat-sahabat Nabi berarti. Nabi, ya Bilal. Begitu kedengaran tersebar berita bahwasanya Sayyidina Bilal dan Rabah beliau datang ke kota Madinah dan sekarang berada di atas pusara makam Nabi Muhammad SAW maka tersiar kabar itu dengan cepat datanglah Abu Bakar, datanglah Umar, datanglah Utsman, datanglah Ali pada saat mereka datang ke tempat ke makam Nabi masih tetap Sayyidina Bilal itu merangkul makamnya Nabi SAW. Tidak ada satupun mengatakan, eh syirik gak boleh melakukan itu. <laughs> Tapi justru mereka itu menangis karena sedih kepada teringat rindu kepada Nabi Muhammad SAW dan karena senangnya ingin berjumpa lagi dengan sahabat yang sudah lama meninggalkan mereka Bilal bin Rabah. Sehingga setelah saya bila menyadari banyak orang di sekelilingnya maka beliau bangun berpelukanlah antara beliau dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan semua sahabat-sahabat yang besar. Sehingga pada saat itulah mereka meminta kepada sahabat Bilal bin Rabah untuk memandangkan azan. Dan itulah ketika dikumandangkan azan itulah tangisan yang paling banyak setelah tangisan ketika Nabi SAW meninggal dunia. Nah, coba lihat di sini cerita ini kita ambil hikmahnya. Nabi yang meminta, Nabi yang datang kepada Bilal yang dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yagda." Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa, fa syaitan la yatamassalu bi." Barang siapa yang mengimpikan aku dalam tidurnya berarti dia telah melihat sebuah kenyataan, kebenaran. Karena yang namanya setan tidak akan bisa menyerupai aku. Nabi SAW yang, yang datang kepada Bilal. Ingat kita kan kepada ceritanya Sina Hussein radhiyallahu anhu wardah datuknya daripada para habaib. Oleh karena itu saya masih teringat kalau kita melihat kepada cerita ini. Begitulah habaib kita. Keluarga Nabi ini sepanjang masa dari zaman dulu sampai keluarnya Imam Mahdi nanti selalu dipuja, selalu dicinta, tapi juga ada yang membenci. Jadi kita tidak merasa heran kalau seumpama ahlul bait para habaib yang ada sekarang itu dibenci oleh banyak orang itu tidak merasa heran dari dulu sudah ada yang seperti itu nasibi orang-orang rafidi yang tidak suka kepada ahlul bait itu sampai dari dulu sampai sekarang masih ada tetap mereka-mereka yang benci pada ahlul bait sehingga kita masih teringat bagaimana cerita daripada Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu warda wa askanana wa iyyahu fasihal jinan. Semoga kita dikumpulkan oleh beliau dalam surga yang paling tinggi. Jangan sampai kita katakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang musuh Ahlul Bait itu bahwasanya Sayyidina Hussein berada di mana dan sebagainya. Pada Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya ketika masuk ke rumah Sayyidina Fatimah dalam keadaan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein bangun, sementara ayahnya dan ibunya dalam keadaan tertidur lelap di sampingnya maka di saat itulah Nabi SAW berkata kepada Bilal ya Bilal lihatlah mereka itu adalah keluargaku nanti kelak di surga mereka denganku bersama aku satu atap semoga kita termasuk yang semacam itu bersama Nabi SAW satu atap bersama mereka ini Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu Allah, ketika beliau berangkat menuju Irak menuju Karbala tempat beliau dimakamkan, di, di apa dibunuh. Maka di saat itu semua sahabat-sahabat Nabi yang masih ada dan orang-orang dekat Sayyidina Hussein itu sudah memberikan peringatan kepada beliau bahwasanya mereka itu pengkhianat. Mereka itu akan mengkhianatimu. Bahkan mereka itu akan membunuhmu. Maka urungkan niatmu. Maka Sina Husain mengatakan gal tidak. Kalau aku urungkan niatku berarti aku telah menjatuhkan harkat martabat daripada ahlu baitin Nabi Muhammad SAW. Hanya karena takut kematian kemudian aku urungkan niatku gal tidak. Demi Allah aku tidak akan melakukannya. Maka setiap sahabat Nabi yang sudah memberikan nasihat kepada beliau tapi tetap Sina Husain bersikukuh untuk melaksanakan apa yang menjadi kebenaran menurut pandangan beliau, maka mereka semua meluk Sayyidina Hussein. Dan terakhir kali yang memberikan peringatan terakhirnya itu adalah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Beliau memberi peringatan kepada Sayyidina Hussein bahwasanya mereka itu adalah para pengkhianat. Sehingga tatkala melihat kepada kegigihan dari Sayyidina Hussein dan dia mengatakan aku sudah tahu bahwasanya aku akan berangkat ke tempat di mana aku akan dibunuh di sana. Tapi masalahnya ini adalah sebuah harga diri daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka aku tidak akan biarkan hanya karena aku takut dibunuh kemudian aku akan kembali lagi ke Madinah. Berangkat beliau. Sehingga pada saat beliau ini berangkat nah, pada malam harinya, malam di mana Sina Hussein akan dibunuhnya, malam Lailat Ashura di saat itulah maka Sayyidina Hussein bangun dari tidurnya, sholat tahajud sambil tertawa sendiri. Sayyidatuna Zainab putri dari Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Zahra yang juga selalu digendong oleh Nabi kita Muhammad SAW yang tidak lain adalah adiknya yang kawin dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair paling dermawannya kalangan orang Arab maka beliau itu menegurnya, "Wahai kakak, kenapa aku melihat engkau tersenyum sendiri, tertawa sendiri?" Gal iya, tadi aku bermimpi datukku Nabi Muhammad SAW. Dan dia berkata padaku, hari ini engkau akan berbuka bersamaku nanti. Sehingga aku tahu ini adalah hari terakhirku, ini adalah hari kematianku, dan ini adalah hari di mana aku akan bertemu dengan kakekku Nabi Muhammad SAW. Senang gembira, dia tahu ini adalah sebuah kematiannya. Tapi lihat bagaimana beliau ini. Didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ingatkan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan ketika berada di pangkuan Nabi. Beliau berkata pada sahabatnya ini putraku ini. Dia akan mengamankan. Mendamaikan antara dua golongan yang saling berperang. Subhanallah terjadi. Semuanya yang dikatakan Nabi Muhammad SAW terjadi. Sebagai bukti buat kita bahwasanya apa yang disabdakan Nabi SAW pasti terjadi dan pasti benar. Ikutilah. Jangan ikuti setan, ikut Nabi SAW. Itu maksudnya. Sehingga subhanallah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal dunia karena dibunuh, ambil pelajaran dari semacam itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantunya Nabi, seorang pemberani yang dikatakan Nabi SAW ada Madinatul Ilm wa Aliyun babuha tapi lihat bagaimana meninggalnya Sayyidina Umar Khattab Khalifah yang kedua daripada Nabi SAW seorang yang sangat pemberani, pejuang untuk Nabi. Dia mengorbankan rohnya, hartanya, segalanya. Tapi lihat bagaimana meninggalnya. Sayyidina Hasan sendiri yang selalu dikecam mulutnya oleh Nabi SAW. Yang ketika Nabi SAW melaksanakan sholat bersujud, kemudian kedua cucunya yang tersayang itu naik ke punggungnya, dilamakan sujudnya oleh Nabi SAW dari saking sayangnya Nabi kepada keduanya. Tapi lihat bagaimana meninggalnya. Kok bisa-bisanya kita itu baru dicoba dengan cobaan sedikit saja kita sudah tidak menerima. Kita sudah seakan-akan menentang kepada Allah Ta'ala. Di dunia ini tempat yang semacam itu memang. Jangan bermimpi kita hidup di dunia dalam keadaan senang, bahagia, tanpa ada rintangan. Tidak mungkin. Tanya kepada teman-teman kita. Jamaah pengajian ini yang sudah tua-tua. Tanyakan kepada mereka. Adakah satu hari saja? Berapa kali kita ini husnudon sudah kepada Allah Ta'ala. Ini Alhamdulillah tidak ada yang sebahagia aku di dunia ini. Baru kita berbicara begini, ada lagi masalah. Terus begitu nggak ada habisnya. Karena itulah tempat di dunia. Maksudnya apa? Allah Taala itu menampakkan semacam itu. Biar kita tahu di dunia ini nggak ada yang semuanya mulus. Supaya kita tahu kita ini bukan Tuhan. Kita ini adalah tua, kita adalah seorang hamba daripada seorang Tuhan Bahkan dia adalah maha tuan yaitu pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa yang kamu kehendaki yang terlaksana di dunia ini, tapi aku yang kehendaki kata Allah Taala itu yang akan terlaksana di dunia. Ini. Jangan sombong-sombong kita. Jadi jangan sampai kita itu merasa semua ini kita harus terlaksana. Kalau nggak terlaksana kita akan marah. Jangan. Kita bukan Tuhan. Kita seorang hamba. Kita cuma menjalani saja. Jangan marahi orang hanya karena dia itu teledor dalam melakukan sesuatu karena itu semua digerakkan oleh Allah taala. Tidak ada satupun di dunia ini yang dirinya itu mau dimarahi orang, nggak ada nggak orang tua, nggak guru, nggak siapapun, nggak ada yang rela untuk dimarahi sama orang. Memangnya dimarahi orang itu nikmat apa? Nggak enak, nggak ada orang yang dimarahi itu kecuali karena dia itu tidak sengaja dalam melaksanakan itu nggak sengaja. Nah, orang yang semacam itu berarti orang yang melampaui batas statusnya sebagai seorang hamba. Nah ini, Sayyidina Hasan akhirnya dibaiat untuk menjadi pengganti daripada ayah beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di saat beliau dibayat, maka pencinta dan pengikut daripada Muawiyah itu juga membayar Muawiyah. Sehingga hampir terjadi perselisihan antara dua golongan ini. Siapa yang akan menjadi khalifah? Sebelum terjadi peperangan, Sayyidina Hasan datang kepada Muawiyah, sahabat Muawiyah, dan dia mengatakan kepadanya wahai sahabat Muawiyah aku mengalah engkau yang menjadi e, khalifah. Nah, nanti kalau engkau meninggal, aku yang menjadi khalifah. Tapi sebelum itu terjadi, maka engkau memberikan aku sekian sekian uang yang disyaratkan oleh Sayyidina Hasan untuk membantu mereka-mereka yang perlu bantuan Sayyidina Hasan. Disetujuinya. Maka setiap tahun Sayyidina sahabat Muawiyah mengirimkan sejumlah harta kepada Sayyidina Hasan. Sampai salah satu daripada tahun-tahun yang ditanggung itu ternyata terlambat. Harusnya tanggal ini dia kirim, ini nggak terlambat, sampai seminggu terlambatnya. Maka Sayyidina Hasan kepikiran, kok belum ngirim juga sahabat Muawiyah ini? Akhirnya siapa yang datang? Datuknya Nabi Muhammad SAW yang datang kepada beliau. Lalu beliau katakan kepada cucunya yang tersayang ini, Galia Hasan, Apakah kamu itu kepada makhluk kamu merasa butuh? Kamu mengharap kepada seorang makhluk? Lalu kata Nabi SAW, eh, katanya sahabat Sayyidina Hasan dia mengatakan ya Rasulullah ya jeda bagaimana lagi Gelak. jangan kamu mengharap kepada seorang makhluk tapi mintalah kepada Allah sang Khalik apa yang harus aku lakukan ya jeda apa yang harus aku lakukan kalau begitu kamu bacalah doa ini, ya, doa yang sangat mujarab itu untuk untuk godoul hajat. Kalau kita baca ini, insya Allah nggak bakal jadi orang fakir, nggak bakal butuh sama orang, siapapun dia. Nah itu, itu diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya Sayyidina Hasan. Apa itu? Allah magzifi galbi raja'aka waqta raja'aka amman si eh, waqta raja'an amman siwak hatta la naju ahadan ghairaka Allahumma ma da'ufat anhu quwwati wa qasura anhu amali wa lam tantahi ilaihi rubbati wa lam tablughu mas'alati wa lam yajri ala alsinati mimma ataita ahadan min awalina wal akhirin min al yaqin fa khussani bihi ya rabbal alamin Subhanallah begitu dibaca itu beberapa hari tiba-tiba sahabat Muawiyah mengirimkan uang yang biasa dikirim bahkan dua kali lipatnya. Setelah dia menerima harta tersebut, malam harinya datang lagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya Hasan, nah gimana Hasan? Bagaimana keadaanmu sekarang? Alhamdulillah ya Rasulullah. Yang aku harapkan sudah terlaksana. Ah, itulah kalau orang itu mengharap kepada Khalik maka dia akan digampangkan urusannya. Ah, jadi sini coba lihat Sayyidina Hasan didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak pernah bermimpi Nabi Muhammad, berarti kita tidak bisa jadi tidak diinginkan Nabi Muhammad gitu. <laughs> Jadi sangat-sangat keterlaluan. Kalau seumpama ada di antara umatnya Nabi yang berangkat haji atau umroh tapi tidak datang ke Madinah untuk berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, itu luar biasa itu. Saya nggak tahu ada kebencian apa di dalam hatinya itu kepada Nabi Muhammad sampai tidak mau berziarah kepada Nabi Muhammad dia pikir Nabi Muhammad butuh kepada mereka-mereka itu tidak. Kita yang butuh kepada Nabi Muhammad. Kalau di Hadramut ada seorang cucu Nabi, seorang wali yang besar, seorang kutub zamannya. Beliau adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan, "Manzarani nih, lahu bil jannah." Barang siapa berziarah kepada aku, aku jamin dia masuk surga. Kalau ini cucunya bagaimana dengan datuknya Nabi Muhammad SAW? Apakah kita katakan juga mungkin? Kalau semua dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu semuanya sangat mungkin. Nah, cuma kita saja yang tidak diinginkan Nabi Muhammad. Oleh karenanya kata Al Habib Ali Habsyi, belum Maulid ada dua tempat yang kita tidak datang kecuali dengan panggilan. Ada dua tempat. Kita tidak datang kecuali dengan panggilan. Yang pertama adalah Hadramut, Terin. Kita tidak datang ke Terin kecuali karena panggilan daripada Sayyidina Fagi Mugaddab, datuknya para habaib al ustadul A'zam Al-Faqih Al-Mugaddam. Tempat yang kedua Madinah. Tidak ada satu orang pun yang datang ke kota Madinah kecuali dengan panggilan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau nggak ada nggak ada panggilannya nggak datang ya seperti ini. Gak dipanggil oleh Nabi SAW sampai Jeddah aja. Dari Jeddah ke Mekah, ke Mekah Jeddah Jeddah pulang ke Indonesia. Nggak mau ke Madinah. Masya Allah. Jadi seakan-akan nabinya mereka bukan Nabi Muhammad SAW. <laughs> Jadi mereka sudah melupakan bagaimana Eh, jerih payah daripada Nabi SAW cintanya Nabi Muhammad kepada umat ini hanya karena ada kuburannya ziarahnya sampai mereka semacam itu naudzubillah jadi semoga kita itu diselamatkan anak cucu kita daripada akidah yang fasidah yang semacam ini dengan benci kepada ahlul bait cukup suatu hadis di mana Nabi SAW itu bersabda dalam hadisnya yang sahih yaitu hadis diwetkan oleh Imam Muslim Nabi SAW bersabda dan ini sangat tepat untuk zaman sekarang ini karena ini adalah sebuah ilmu yang harus dibentangkan, ilmu yang harus dijelaskan, nggak boleh ditutup-tutupi siapapun juga dia, apakah dia habaib, apakah dia ulama biasa, nah, tetap saja mereka harus sampaikan. Kalau tidak, maka termasuk dalam ancaman hadis Nabi yang berbunyi, "Man katama ilman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menyimpan suatu ilmu, maka bersiap-siaplah tempatnya di neraka waliyadzubillah. Jadi Nabi SAW bersabda di dalam hadis sahih Muslim, yang hadis itu berbunyi demikian innama ana basyarun mislukum yusiku an ya'tiya rasul rabbi fa ujibu aku ini adalah manusia biasa seperti kalian takutnya nanti datang utusan Allah SWT kepadaku dan aku mengkabulkannya. wa natarikun fikum asakalain dan aku tinggalkan untuk kalian dua hal ini disebut dengan hadis asakalain hadis asakalain itu ada dua riwayat ada riwayat Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak, ada riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Riwayat Imam Sahih Imam Muslim dalam sahihnya itu lebih akurat, lebih kuat derajatnya daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Semua ahli hadis sudah bersepakat sepacap itu. Tapi kenapa Kok yang selalu dibawa-bawa oleh para ulama, para dai di mana-mana di atas mimbar itu, selalu hadis itu, hadis sakral itu yang dibawa adalah kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Kenapa yang ini yang dibawa? Kok bukan yang lebih sahih itu? Di mana yang lebih sahih Berbunyi bukan demikian. Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Kitab Allah dan keluargaku ahli baitu. Allah Allah fi ahli baiti Uzakirukumullah fi ahli baiti. Uzakirukumullah fi ahli baiti. Itu hadis riwayat Nabi Muhammad SAW. Yang artinya ada dua hal kalau kalian berpegang teguh kepadanya kalian tidak akan tersesat. Yang pertama adalah kitab Allah Al-Quran dan yang kedua adalah keluargaku. Bukan semua keluarga tentunya. Keluarganya Nabi SAW itu yang dimaksud di sini adalah keluarga Nabi dari kalangan para ulama, bukan kalangan yang biasa, kalangan para ulama yang mereka mengikuti jejak-jejak para kakek nenek moyangnya itu yang berasal dari Hadramut, bukan berasal dari negara lain. Yang masih berpegang teguh dengan ajarannya dan cukup alhamdulillah kita ini termasuk orang yang berpegang teguh kepada ajaran cucu-cucu dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Yang mengislamkan kaum muslimin di Indonesia adalah para wali songo. Wali songo itu delapan orang dari mereka adalah ahlul bait keluarga Nabi SAW semua tradisi yang diajarkan kepada kita dari pembacaan maulid, ziarah kubur, tahlil, itu semua itu adalah tradisi-tradisi, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh wali songo turun temurun dari wali songo kepada kakek moyang kita sampai kepada kita sekarang. Kok tiba-tiba datang itu golongan-golongan kemudian mengharamkan yang semacam ini? Apakah keikutsertaan mereka, kontribusi mereka di dalam keislaman kaum muslimin yang ada di Indonesia ini? Sangat sedikit mereka. Oleh karena itu, jangan sampai kita bimbang. Jangan sampai kita ragu. Ikutilah mereka seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya di sini dikatakan uzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian hati-hati dengan keluargaku. Kenapa demikian? Nabi SAW sudah menjelaskan nama di situ. Inna ma'ana basyarun mislukum. Aku adalah seorang manusia biasa. Artinya apa? Aku juga merasa seperti yang kalian rasa. Aku sedih bisa sedih, aku senang bisa senang juga sama seperti kalian. Sangat senang Nabi SAW kalau cucunya itu dilakukan kebaikan kepada mereka. Dan yang namanya Nabi walaupun Nabi akhlaknya sangat baik, tapi kalau seumpama cucunya diganggu, dimusuhi, dibenci, Nabi juga merasa. Jangan sampai kita katakan oh gak bakal sampai kepada Nabi. Nabi di dalam hadis Bukhari telah menyebutkan bahwasanya setiap hari Senin, setiap hari Kamis sebelum amal-amal kalian dibawa kepada Allah disodorkan dahulu kepada aku. Kalau aku mendapatkan baik, aku akan aku tersenyum karenanya. Kalau aku dapatkan jelek, aku mintakan ampun untuk kalian, untuk mereka kepada Allah SWT. Coba lihat. Sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu, jadi ini adalah sebuah teguran bagi mereka-mereka. Jangan sampai. Tapi kita tidak bisa berbicara apa-apa kecuali semua berkaitan dengan taufik Allah. Semua berkaitan dengan hidayah Allah. Semua berkaitan dengan kehendak Allah kalau nggak begini ya nggak rame di dunia ini gitu loh. Jadi harus ada yang dipuja, ada yang dibenci, ada yang mencinta, ada yang membenci. Beruntung yang mencintai mereka. Kenapa? Nabi SAW mengatakan ma'ahabbakum illa mu'minun wa ma'abghadakum illa munafik. Tidak ada cinta kepada kalian ahlul bait kecuali mereka-mereka beriman kepada Allah dan tidak ada yang benci kepada ahlul bait kepada para habaib ini kecuali mereka yang munafik kata Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Lau safana ahadukum bainar rukni wal magam wa shalla wa sham wa mata wa huwa mubghidun li ahli baiti mata wa dakhala nar." Yang artinya kalau seumpama ada satu orang yang sepanjang masa dia itu berada di antara rukun dan makam di dalam Ka'bah tidak melaksanakan ibadah apapun kecuali salat, puasa, salat, puasa terus begitu. Tapi dia benci pada bait, benci pada habaibku, kepada keluargaku kata Nabi Muhammad maka dia meninggal dalam keadaan masuk ke dalam neraka nah, jadi sudah jelas tapi ya begitulah saya teringat terkadang yang semacam ini kalau dikatakan kita yang mengatakannya seakan-akan kita ingin mendapatkan mahabbah dan sebagainya sudah jelas dalam kitab dimanapun sudah jelas yang namanya cinta Pak Ahlul Bait hukumnya wajib Cinta kepada Ahlul Bait hukumnya wajib. Nabi SAW dalam Al-Quran telah diceritakan, La as'alukum alaihi ajra illal mawaddata. Fil kurba, aku tidak minta balasan kepada kalian. Tapi aku minta kalian itu supaya cinta kepada keluarga. Syekh Abu Bakar Siddiq, beliau itu mengatakan, Urkubu Muhammadan fi ali baiti. Wallahi, la binti la, la Fatimah bintun Nabi SAW ahabbu ilayya min binti Aisyah. Kata Nabi, kata Syekh Abu Bakar Siddiq, Barang siapa ingin mendapatkan perhatian Nabi, pemberian Nabi, apapun dari Nabi Muhammad SAW, carilah dalam keluarga Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, Fatimah putri Nabi SAW itu lebih aku cintai daripada Aisyah putriku sendiri. Nah, itulah kecintaan para sahabat Nabi kepada keluarga Nabi. Juga kita lihat kepada sahabat Jabir bin Abdullah ketika sahabat Abdullah bin Abbas yang tidak lain adalah misanannya Nabi Muhammad SAW Beliau belajar kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Setelah selesai belajar, maka sendalnya disiapkan. Maka sahabat Jabir bin Abdullah ketika melihat Sayyidina Abdullah bin Abbas mengambilkan sendalnya, meletakkannya, maka Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Gali Abdullah bin Abbas, jangan kau lakukan ini. Jangan kau lakukan itu." Maka sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, "Hakaza umir Nabi an ala bi ulama'ina." Beginilah kami diperintahkan untuk melakukannya kepada para ulama kami. Akhirnya saja Jabir bin Abdullah mengambil tangannya Ibn Abbas yang masih kecil pada waktu itu masih di bawah 15 tahun umurnya. Diambil tangannya diciumnya. Lalu dia katakan, "Galia ya Jabir, la tafal hadza, jangan kamu lakukan ini." Apa jawabannya sahabat Jabir bin Abdullah? kaza umirna bi an naf'ala bi ahli baiti nabina." Beginilah kami diperintahkan untuk melakukannya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah inilah, jadi sahabat cinta. Tabiin cinta. Lalu kita ikut siapa? Nah, oleh karena itu, saya teringat kepada perkataan ayah saya Habib Hasan Baharun, beliau katakan, jangan cari kemuliaan dengan habaib di sini. Kehabaiban kita itu kita cari kemuliaannya nanti di padang mahsyar. Kalau di sini kita tidak mencarinya, untuk apa? Sama saja. Yang membedakan kita dengan mereka itu adalah ketakwaan kepada Allah. Selalu Abu ya saya, saya punya abah itu berkata begitu. Nanti kalau di padang mahsyar kita akan panggil Nabi Muhammad SAW itu dengan kata-kata kakek. Yajat aku ada cucumu. Maka niscaya Nabi SAW mengatakan, marhaba ya ini, Selamat datang wahai, wahai putraku, wahai cucuku, kemarilah, kemarilah. Aku akan bantu kalian. Kalau di sini kita nggak membutuhkannya. Nah itulah fenomena yang terjadi, yang selalu akan terjadi. Kita lihat Sayyidina Hussein bersama 72 keluarga Nabi semuanya itu hampir rata kepala mereka itu dipenggalnya dan termasuk Sayyidina Hussein Bersisalah siapa? Sayyidatuna Zainab bersama Sayyidina Ali bin Abidin. Putra Sayyidina Husain yang kebetulan pada waktu itu sakit. Makanya tidak dibunuh. Coba nggak sakit dibunuh juga. Coba Sayyidina Ali bin Abidin dibunuh juga. Ya nggak ada. Yang namanya Wali Songo nggak ada. Karena Wali Songo semua keturunannya Sayyidina Ali bin Abidin. Dan kalau sama Sayyidina Abidin juga meninggal, maka tidak akan terbukti hadisnya Nabi yang mengatakan kepada Abi Hurairah, ya Abi Hurairah, putraku Husain ini nanti akan punya anak yang bernama Ali bin Abidin. Dia adalah orang yang paling baik ibadahnya. Dan nanti Ali bin Abidin akan mempunyai anak yang bernama Muhammad Al-Bagir. Dia adalah orang yang paling banyak ilmunya. Kalau seumpama masih Ali bin Abidin termasuk yang dibunuh pada waktu itu, tidak akan terlaksana ucapan Nabi SAW. Oleh karena itu, marilah kita percaya kepada ucapan Nabi. Pasti terbukti seperti ini. Lihat bagaimana Sina Hussein diselamatkan oleh Sina Zainab dibawa ke Madinah. Tersebar, tersiar berita dengan meninggalnya keluarga-keluarga Nabi itu. Sehingga keduanya itu berpikiran menduga begitu masuk kota Madinah maka banyak akan prihatin, akan merasa kesian kepada keduanya itu. Tapi lihat apa yang terjadi. Begitu Sayyidatuna Zainab dan Sayyidina Hussein masuk kota Madinah, maka di saat itulah mereka berdua diusir dari kota Madinah. Nah, jadi kalau cucunya, cucunya Nabi langsung saja seperti itu apalagi sekarang. Nah, jadi Nggak aneh kalau semua keluarga Nabi habaib itu dibenci itu nggak aneh. Dan alhamdulillah kita nggak ada kebencian kepada golongan-golongan yang benci kepada kita. Malah kita heran kenapa yang semacam kita dibenci kenapa? Emang apa salah kita? Kok sampai dibenci semacam itu? Melihat kita seakan-akan merasa aneh? Apa karena melihat imamahnya merasa aneh? Atau melihat sunnahnya yang kita bawa merasa aneh atau gimana? Jadi maaf, saya pernah datang ke salah satu jenazah di situ jenazah itu masih keluarga daripada mereka-mereka benci golongan keluarga uh, ahl, ahl bait pada habaib kami kita datang dengan imamah kami kita datang maksudnya takziah tapi begitu kita datang ke sana akhirnya mereka itu berdiri kemudian menyingkir menyingkir satu persatu ada apa kok kayaknya kita ini sebuah kuman atau gimana gitu seakan-akan datanya kita itu akan mencegah turunnya rahmat Allah atau bagaimana? <laughs> Padahal kita datang untuk takziah. Oleh karena itu alhamdulillah semoga kita termasuk orang mukmin yang dikatakan Nabi SAW yang tetap mencintai keluarga Nabi. Mencintai keluarga Nabi bukan harus memberikan sesuatu kepada keluarga Nabi. Mencintai keluarga Nabi maksudnya cinta dalam hati. Ini adalah seseorang yang mendapatkan kemuliaan langsung tanpa diminta, tanpa diusahakan, tanpa diupayakan. Kenapa disalahkan mereka? Sebagaimana dikatakan oleh para orang-orang bijak, kalau kita harus iri kepada orang lain, irilah kepada sesuatu yang bisa diupayakan. Irilah kepada sesuatu yang bisa diusahakan Silahkan iri kepada orang yang kaya, karena kita bisa juga jadi orang kaya. Silahkan iri kepada orang yang berilmu, karena kita juga bisa belajar sampai jadi orang alim seperti dia. Tapi kalau iri kepada orang yang keluar dari rahimnya sudah sebagai keluarga Nabi, terus iri bagaimana caranya supaya kita menjadi keluarga Nabi? Itu adalah iri-iri yang tidak tidak mungkin terlaksana. Nggak ada nggak ada nggak ada kebaikannya sama sekali. Itu kata Nabi Wasallam min husni Ilmar mar'i tarkuhu malayani. Jangan melakukan sesuatu yang sia-sia Nah, ini sia-sia di dunia, sia-sia di akhirat juga naudzubillah. Oleh karena itu, marilah kita berjiwa insaf, yaitu seseorang yang berjiwa insaf itu adalah mengakui kelebihan orang lain, mengakui kekurangan diri sendiri. Jadi setiap orang pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Enggak ada mereka para habaib mengkultuskan diri mereka tidak. Mereka tidak ingin dihormati, dimuliakan, dicintai tidak akan tapi jangan salahkan mereka kepada kesalahan yang dianggap itu mereka kesalahan. Yang mereka itu tidak mengusahakannya tiba-tiba lahir sebagai keluarga Nabi lalu tiba-tiba kita akan membenci mereka hanya karena mereka itu adalah keluarga Nabi. Nah, oleh karena itu mari kita ambil satu contoh si Abdullah bin Mubarak di mana beliau itu pada saat beliau akan berangkat melaksanakan ibadah haji maka beliau bawa bekalnya. Di tengah perjalanan dia melihat ada seorang yang sedang mengais-ngais sesuatu di tempat sampah. Ternyata di kaisnya itu adalah seekor bangkai. Maka dia sebagai seorang alim, dia harus mengingkarinya. Didekatinya, dikatakan, "Wahai fulana, bukankah kau seorang muslimah?" Gal, "Iya, saya seorang muslimah." "Kenapa engkau makan bangkai?" Apa jawaban dia? "Gal, aku ini adalah seorang syarifah. Aku mempunyai putri sembilan orang, perempuan semuanya, dan aku ditinggal oleh suamiku kami sudah tiga hari tiga malam tidak makan. Apakah makan semacam ini tidak halal bagi kami? Maka begitu dia mendengar yang semacam itu, Sayyidina Abdullah bin Mubarak meneteskan yang mata lalu memberikan semua uang yang dia sedia akan dibawa ke haji itu diberikan kepada syarifah itu. Sehingga pada saat dia pulang kembali dan tatkala mereka jamaah pulang semuanya ke rumah mereka masing-masing, seperti biasanya kalau pulang haji kita datang kepada orang yang pulang haji untuk minta doa. Di saat dia minta doa semua juga minta doa kepada dia. Dia heran. Saya udah nggak haji tapi kenapa mereka bilang aku haji dan bahkan mereka mengatakan gimana engkau bilang nggak haji? Orang engkau yang bantu aku, engkau yang beri minum aku, engkau yang begini semua ada bukti-buktinya. Sampai pada malam harinya dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nah, lagi-lagi mimpi Nabi Muhammad. Nah, orang yang mau ziarah kubur, orang yang mau cinta kepada keluarga Nabi, orang yang cinta kepada Nabi SAW itu pasti datangnya oleh Nabi SAW. Tapi yang nggak cinta pada Nabi Sampai-sampai kita pernah heran waktu kita belajar di Madinah ada sebuah siaran langsung ulamaknya dia mengatakan, saya heran kepada anak-anak muda sekarang ini. Gampang sekali mereka mengatakan, aku mimpi Nabi, aku mimpi Nabi. Aku ini loh. Aku sudah berdakwah 40 tahun, sekalipun nggak pernah mimpi Nabi. Katanya. <laughs> Kesian dulu. Katanya. Jadi dakwah 40 tahun nggak pernah mimpi Nabi. Nah, ini karena salah jalannya. Sampai akhirnya pada malam hari jadi mimpi Nabi. Kemudian Nabi berkata kepadanya, tahukah engkau Kenapa engkau merasa heran? Gal iya, karena mereka mengatakan saya haji padahal saya tidak haji. Ingatkan engkau kepada seorang perempuan yang kau berikan saudara? Gal iya Rasulullah, itu adalah cucuku. Berkat kamu kamu kepada cucuku itu, maka Allah menciptakan seorang malaikat dengan rupamu, dengan bentukmu yang melaksanakan haji dari tahun ini sampai hari kiamat nanti. Nah, itulah balasan. Semoga kita termasuk mendapatkan balasan yang baik daripada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan cinta daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk yang berjiwa insaf, di dalam hati kita bersih, tidak ada kebencian kepada siapapun juga, enggak kepada orang lain, apalagi kepada seorang cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk mencintai mereka, mencintai seorang Muslim, siapapun juga selama dia Muslim kita cintai, sehingga kita termasuk orang meninggal dunia dalam keadaan bersih hati kita, sebagaimana disfirmankan Allah Taala, "Yaumal yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim, ala hadin yautunniyatin salihah, wala wasal al-Fatihah."